Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang rukun-rukun Islam masih di rukun yang pertama yaitu syahadat, syahadat tauhid dan kerasulan. <clears throat> dari Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al Uthaimin, rahimallahu taala. Selanjutnya adalah takrif atau definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan apakah iman itu bertambah dan berkurang. Jawabannya iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengakuan dengan hati, ucapan lisan dan amal dengan anggota badan. Sehingga iman itu mengandung tiga poin. Tiga unsur, yaitu pengakuan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Yang ketiga adalah amal dengan anggota badan. Jika demikian, jika iman itu seperti itu, fa'innahu makasnya iman itu akan mengalami penambahan dan pengurangan. Hal ini dikarenakan pengakuan dan keyakinan hati itu bertingkat-tingkat. Karena orang yang mengakui suatu hal bil khobar semata-mata karena mendapatkan informasinya berbeda dengan orang yang al-ikrar mengakui dan meyakini satu hal bil muayyanah karena telah melihat sendiri hal tersebut. Demikian juga pengakuan hati setelah menerima berita dari satu orang tidaklah seperti pengakuan hati dikarenakan telah menerima berita dan informasi dari dua orang dan seterusnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi arini kaifatuhil mauta. Wahai Rabb kami, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimanakah caramu menghidupkan yang telah mati. Allah katakan, tidakkah engkau beriman? Ibrahim mengatakan, bala. Tentu saja saya beriman, akan tapi supaya tambah mantap hatiku. Maka ayat ini dalil bahasanya iman itu bertambah dari sisi pengakuan hati, kemantapan hati, dan ketenangan hati. Dan eh, dan bertingkat-tingkatnya keyakinan hati ini pun juga dibuktikan dengan realita. Wal insan dan seorang pun mendapatkan hal tersebut, yaitu keadaan hati yang bertingkat-tingkat, minapsi dari dirinya sendiri. Ya, ketika seorang hadir di majelis zikir yang ada padanya nasihat yang menyentuh, dibahas desanya surga dan neraka, bertambahlah iman. Sehingga seakan-akan melihat surga dengan mata kepala namun ketika dijumpai kelalaian berdiri dari majelis ini, maka ringanlah keyakinan ini, menipislah dan ringanlah keyakinan ini dalam hatinya. Demikian juga iman itu bertambah dari sisi perkataan. Karena orang yang mengingat Allah dengan lisannya sebanyak sepuluh kali, tidaklah sebagaimana orang yang mengingat Allah dengan lisannya sebanyak seratus kali. Karena tentu orang yang kedua asyadu bikathirin. Jauh lebih banyak amalnya, amal lisannya dibandingkan orang yang pertama. Demikian juga dari sisi amal perbuatan. Ya, maka demikian juga orang yang melakukan ibadah dalam bentuk yang sempurna, imannya itu lebih bertambah dibandingkan orang yang melakukan ibadah dalam bentuk yang kurang sempurna. Demikian juga amal perbuatan badan. Karena jika seorang itu melakukan amal dengan anggota badannya lebih banyak dari yang lain, maka jadilah yang lebih banyak itu yang lebih banyak lebih banyak amalnya itu lebih banyak imannya daripada yang kurang. Pokok ja'a dan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya ini masalah penetapan bertambah dan berkurangnya iman. Ya, maka ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh eh, Syekh Ibn Thaymin di sini. Bahasanya pertambahnya iman itu bukan hanya karena amal dengan anggota badan. Namun bertambah dan berkurangnya iman itu ya, terjadi dan dialami oleh keyakinan hati. Ya, keyakinan hati itu kemantapan hati itu bertambah dan berkurang. Ya bertambah dan berkurang dan beliau dalili hal ini dengan eh, dengan nas, dengan akal dan dengan indrawi. Dengan nas ya, kisah Ibrahim yang minta kepada Allah untuk dinampakkan bagaimanakah cara menghidupkan orang yang telah mati. ya, tujuannya kata Ibrahim supaya hatiku tambah mantap. Ini menunjukkan bahasanya yakin hati itu bertingkat-tingkat. Kemudian akal sehat, dalil akal. Akal mengatakan bahasanya orang yang yakin terhadap sesuatu dengan lihat sendiri beda dengan yang sekedar mendapatkan cerita. Orang percaya adanya Ka'bah. Antara yang lihat sendiri langsung bahkan megang tentu berbeda dengan keyakinan orang yang tentang adanya Ka'bah dengan semata-mata berita. Dan keyakinan yang muncul karena berita itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak berita itu sampai kepadanya, ya, maka akan semakin mantap keyakinannya. Ini akal sehat menunjukkan demikian. Kemudian al-his indrawi, realita yang bisa ditangkap oleh masing-masing orang menunjukkan demikian. Ada saat-saat tertentu di mana hati kita itu demikian dekat dengan Allah. Ya, mudah untuk menangis, semangat untuk beribadah. Kemudian di sisi di waktu yang lain ada perasaan gersang, hambar dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahasanya kondisi keyakinan hati itu bertingkat-tingkat. Demikian juga ucapan lisan dari dalam bentuk bertingkat-tingkatnya amal lisan sedikit dan banyaknya berkualitas dan tidaknya Kemudian amal. Kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman firman Allah di surat Al-Mudathir dan tidaklah kami jadikan jumlah hitungan malaikat <clears throat> Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat kecuali menjadi fitnah bagi orang-orang kafir supaya yakinlah orang-orang yang diberi ilmu yaitu diberi kitab dan bertambahlah uh, imannya orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah di surat At-Taubah. Dan jika diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka imannya bertambah dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka ayat ini dalil bahasanya hati bisa mengalami kondisi sakit. Dan sakitnya hati itu boleh jadi sakit karena subuhat dan sakit karena syahwat. Karena ini bercerita tentang orang-orang munafik, maka sakit yang dimaksudkan adalah sakit subuhat, yaitu keraguan, kenifakan, dan yang lain. Fazadatum rijisan ila rijisihim. Maka turunnya surat itu menambahkan menambah kotor mereka di samping kekotoran yang sudah ada pada mereka. Maka ayat ini dalil bahasanya salah satu mana ila adalah ma'a. Rijisan ila rijisihim. Ay rijisan ma'a rijisihim. Sudah ada kotor, kemudian ditambah dengan kotor yang lain. matu wahum kafirun. Dan orang-orang munafik itu mati dalam keadaan kafir. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan tidaklah aku melihat e, e, orang yang tidak sempurna akalnya dan agamanya namun bisa lebih mampu untuk menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegar melebihi wanita melebihi salah satu dari kalian wahai para wanita maka Nabi sampaikan di sini keunggulan dan kehebatan wanita dengan kelembutannya ya, dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menundukkan dan menghilangkan akal laki ya, laki-laki yang tegar sekalipun ya, dengan godaannya ya, maka orang yang laki-laki yang tegar akalnya teguh hatinya itu bisa bertindak dengan tindakan yang tidak logis dan tidak masuk akal demi cinta, demi asmara dan yang lain. Ya. Maka eh, bahkan boleh jadi demi ridho istri dan sebagainya sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Kok bisa seperti itu kata orang-orang? Namun itu sebuah realita. Fal iman maka iman idan jika demikian bertambah dan berkurang. Akan tapi apakah sebab bertambahnya iman? Ya, maka bertambahnya iman memiliki beberapa sebab. Disampaikan oleh penulis tiga sebab. Yang pertama, eh, semakin mengenal Allah Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya. Maka seorang jika semakin mengenal Allah, mengenal nama dan sifat Allah, maka akan semakin bertambah imannya tanpa ragu. Walihada oleh karena itu anda jumpai orang yang berilmu, yang mengetahui ya, nama dan sifat Allah yang tidak diketahui oleh yang lain, ada jumlah yang mereka lebih kuat imannya dibandingkan yang lain dari sisi ini. Karena semakin banyak objek ilmu, ya, objek yang diketahui, maka itu menambah iman. Kemudian yang kedua, mentelaah ayat-ayat Allah yang kauni ataupun yang syar'i. Karena seorang insan semakin dia mentelaah ayat-ayat kauni yaitu makhluk akan semakin bertambahlah imannya. Allah Ta'ala berfirman, Wafil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi terdapat banyak ayat bagi orang-orang yang yakin. Bahkan fi angfusikum. Pada diri kalian, pada organ kalian, pada badan kalian. Itu terdapat ayat. Ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak ada yang bisa menangkap hal ini kecuali orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang punya yakin. Orang yang ateis, orang yang sekuler, meskipun dia jadi dokter yang mengetahui eh, bagaimanakah ragam manusia, itu tidak menambah imannya. Tidak kemudian membuahkan iman. Maka Allah katakan ayatul lil muqinin. Ya, karena orang-orang yang yakin, orang-orang yang punya iman, itulah yang bisa menangkap hikmah yang luar biasa dari berbagai dari keunikan-keunikan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. tidakkah kalian mau menyaksikannya? Dan ayat-ayat yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak, yaitu ayat yang menunjukkan bahasanya Seorang manusia jika dia mau merenung dan merenung, merenungkan fi hadal kaun jagat raya ini akan bertambahlah keimanannya. Demikian juga merenungkan ayat-ayat syar'i yaitu merenungkan ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menambah iman. Kemudian yang ketiga banyaknya ketaatan karena seorang manusia setiap kali bertambah ketaatannya, bertambahlah imannya. Baik ketaatan tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka zikir itu menambah iman. Ya, dari sisi ya, kamiah, dari sisi kuantitas, kaifiyah dan kualitas. Salat, puasa, haji semuanya menambah iman dari sisi kuantitas dan kualitas iman. Kemudian sebab berkurangnya iman, maka itu kebalikan dari tiga hal di atas. Sehingga yang pertama adalah ketidaktahuan tentang nama dan sifat Allah itu menyebabkan berkurangnya iman. Karena seorang manusia jika berkurang pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah, berkuranglah imannya. Dan yang kedua, berpaling, cuek, masa bodoh, dan tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik ayat kauni ataupun ayat yang syar'i. Maka ini menyebabkan berkurangnya iman atau minimal diamnya iman dan tidak berkembangnya iman. Kemudian sebab yang ketiga melakukan maksiat dan maksiat itu memiliki dampak yang luar biasa pada hati dan pada iman. Oleh karena itu Nabi saw mengatakan, tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Ini terjemah yang enak untuk hadis ini. Tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Kemudian sebab yang keempat tidak mau melakukan ketaatan. Karena meninggalkan ketaatan adalah sebab berkurangnya iman. Akan tetapi jika ketaatan itu hukumnya wajib dan ditinggalkan tanpa udur, maka itu adalah kurang iman yang tercela dan bisa berdampak hukuman. Namun jika ketaatan tersebut tidak wajib atau ketaatan itu wajib namun ditinggalkan karena udur, maka ini adalah kurangnya iman yang tidak tercela. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahasanya wanita itu tidak sempurna akalnya dan agamanya. Wa'allala dan Nabi menyebutkan alasan kurangnya agama wanita alasannya adalah karena wanita jika haid tidak sholat tidak puasa padahal wanita tidaklah dicela karena meninggalkan sholat dan puasa dalam kondisi haid bahkan wanita muslimah diperintahkan untuk tidak sholat dan puasa akan tapi karena luput darinya perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki ya, ketika wanita tersebut haid jadilah dia naqisah berkurang imannya dibandingkan laki-laki dari sisi ini. Kemudian selanjutnya adalah cara mengkompromikan antara hadis Jibril yang di hadis tersebut Nabi menafsirkan iman dengan enam rukun iman. Ya, dengan hadis utusan Bani Abdul Qais. Di sana Nabi menafsirkan iman dengan sebagai berikut yaitu syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menegakkan salat bayar zakat dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang untuk Allah dan Rasulnya. Karena harta rampasan perang seperlima itu ya, masuk ke kas negara, empat perlima itu dibagikan kepada tentara sukarelawan yang ikut berperang. Maka jawabannya sebelum menjawab pertanyaan ini saya ingin ya, awat tuh saya ingin katakan bahasa Quran dan Sunnah tidak ada di antara keduanya pertentangan abadan sama sekali. Maka tidak ada dalam Al-Quran ya, pertentangan sebagian ayat dengan ayat yang lain. Tidak pula dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertentangan sebagian hadis dengan sebagian yang lain. Demikian juga tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis mayunakidu alwaki abada yang bertentangan dengan realita abadan sama sekali. Tidak ada pertentangan wajib diyakini oleh seorang muslim bahwasanya Quran dan Sunnah, ajaran Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan realita. Dengan realita itu tidak mungkin bertentangan. Maka di sini kita bedakan antara realita ilmiah dan teori ilmiah teori ilmiah yang belum jadi realita, boleh jadi tidak cocok dengan ayat Quran dan Sunnah. Namun sesuatu yang telah menjadi realita ilmiah, tidak mungkin Al-Quran mengatakan A, namun realita ilmiahnya mengatakan B. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada pertentangan antara Quran dan Sunnah dengan realita ilmiah. Di anal waqi' o haqqin. Karena realitanya adalah realita yang benar dan Quran dan Sunnah adalah kebenaran dan tidak mungkin ada pertentangan dalam kebenaran. Jika Anda telah paham kaidah ini, inhalat maka terurailah dari Anda banyak kebingungan. Allah Ta'ala berfirman, Afala barunal Qur'an. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, niscaya akan mereka dapatkan padanya perselisihan yang banyak. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak ada perselisihan, itu syaratnya tadabur. Kalau cuma sekilas, boleh jadi nampak ada perselisihan. Ya, baru hilang perselisihan tersebut setelah telaah, setelah merenung dalam-dalam, menimbang berbagai hal. Maka jika demikian, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin saling bertentangan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan iman dengan satu tafsiran dan menafsirkan iman di hadis yang lain dengan tafsiran yang lain, yang yu'ari itu finadorika yang bertentangan dalam pikir, dalam pandanganmu dengan tafsiran yang pertama, maka sesungguhnya jika Anda renungkan, jika Anda renungkan, bukan hanya dilihat sekilas, jika Anda renungkan, anda tidak akan jumpai pertentangan. Dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi agama menjadi tiga bagian. Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan di hadis ya, utusan Bani Abdul Qais, Nabi tidaklah menyebutkan kecuali satu bagian saja, yaitu Islam. Maka komprominya Islam ketika disebut sendirian termasuk di dalamnya iman. Ya, karena tidaklah mungkin menegakkan syiar-syiar Islam kecuali orang yang mengkana mukminan, orang yang beriman. Maka jika disebut Islam sendirian mencakup iman. Dan jika disebut iman sendirian mencakup Islam. Namun jika keduanya disebutkan jami'an dua-duanya, jadilah iman itu berkenaan dengan hati dan Islam berkenaan dengan anggota badan. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Yeah. Ketika disebutkan Islam dan iman, maka Islam berkenaan dengan anggota badan, ikrar syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, berpuasa. Ya. Kemudian iman itu meyakini malaikat, takdir dan sebagainya yang itu merupakan aktivitas hati. Wahadi dan ini adalah faedah ilmiah yang penting bagi penuntut ilmu. Yaitu faedah ya, Islam jika disebut sendirian termasuk di dalamnya iman. Contoh yang lain, sunya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam di situ mencakup ya, aktivitas hati dan aktivitas anggota badan. Dan satu hal yang maklum agama Islam terdiri dari keyakinan, iman, dan syariat. Dan jika disebut iman sendirian, Islam tercakup di dalamnya. Jika keduanya disebutkan jami'an dua-duanya, maka iman itu berkenaan dengan aktivitas hati, dan Islam berkenaan dengan aktivitas anggota badan. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan Islam itu telanjang, sedangkan iman atau Islam itu ala niatun, itu yang terlihat, yaitu aktivitas anggota badan, sedangkan iman itu rahasia, karena terletak di dalam hati. Walidhalika oleh karena itu maka anda jumpai orang munafik itu sholat dan bersedekah serta berpuasa oleh karena itu orang munafik itu muslim secara lahiriah dan dia bukanlah orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal mereka sama sekali bukan orang yang beriman. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya pengakuan iman itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Maka semata-mata berikrar syahadat la ilaha illallah itu bukan jaminan kalau dia orang yang beriman. Boleh jadi dia orang munafik. Maka Allah katakan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah itu ikrar syahadat. Namun Allah tegaskan wa mahum bimu'minin. Dan mereka sama sekali tidak beriman. Kemudian bagaimanakah mengkompromikan antara iman itu adalah ya, enam rukun iman ditambah dengan hadis Nabi iman itu tujuh puluh sekian cabang. Ya, maka jawabannya iman yang eh, ala diwal akidah dalam pengertian dia akidah atau keyakinan maka dia memiliki enam rukun iman. Itu yang disebutkan dalam hadis Jibril Ali salatu wassalam. ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, lantas Nabi menjawabnya dengan menyebutkan enam rukun iman. Iman adalah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul hari akhir dan mengimani takdir. Mutafakun alaihi. Sedangkan iman yang mencakup amal badan, dan macam-macamnya dan jenis-jenisnya, maka itu ada 70 sekian cabang. Oleh karena itu Allah menamai dan menyebut solat dengan sebutan iman di surat Al-Baqarah. Dan tidaklah Allah liudia akan menelantarkan iman kalian. Ya. Yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini dengan sepakat alif tafsir adalah solat para sahabat, ya, eh, salatnya para sahabat ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelum diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Innallaha binasi la'ra'ufur rahim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu eh, maha penyayang dan penyayang dengan manusia. Ya, para ahli tafsir mengatakan imanakum artinya salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Karena para sahabat karena mereka sebelum diperintahkan menghadap ke Ka'bah, mereka diperintah mereka sholat menghadap Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan sejak Nabi hijrah ke Madinah. Ya, kemudian apakah bisa dipastikan seorang itu beriman dengan semata-mata biasa pergi ke masjid sebagaimana terdapat dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi. Maka jawabannya tidaklah diragukan bahasanya orang yang menghadir sholat lima waktu di masjid. Ya, maka kehadirannya itu bukti imannya. Lianau mahammalahu karena tidaklah mendorong dia untuk keluar dari rumahnya dan bersusah payah berjalan ke masjid kecuali karena imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun perkataan penanya sebagaimana terdapat hadis, maka penanya mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kalian melihat seorang yang biasa pergi ke masjid maka saksikanlah dan pastikanlah kalau dia adalah orang yang beriman maka hadis ini hadis yang daif tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meskipun tadi kata beliau maknanya benar maknanya benar Ya, manakala orang itu terbiasa pergi ke masjid, maka itu menunjukkan kalau dia memiliki iman yang mendorong dia pergi ke masjid. Apalagi dia pergi ke masjidnya ya, sholat lima waktu. Lain halnya dengan orang-orang munafik yang cuma ke masjid di sebagian waktu, waktu-waktu yang terang dan tidak pergi ke masjid ketika waktu-waktu gelap. Kemudian ada seorang yang mendapatkan was-was setan berupa was-was yang azimah yang mengerikan berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla dan dia khaifun jiddan takut sekali dengan was-was tersebut maka apa arahan dan saran, saran Anda eh, boleh jadi orang yang beriman itu punya was-was yang luar biasa tentang Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemudian siapakah ya, misalnya muncul pertanyaan siapa yang menciptakan Allah atau hal-hal yang lebih ngeri dari hal itu. Apa yang disampaikan menjadi dari sisi kebingungan penanya yang dia khawatirkan dampaknya, maka saya sampaikan Abusir bergembiralah. Bahasanya lan yakuna ta'its bahasanya muskilah tersebut tidaklah memiliki hasil kecuali hasil yang baik. Karena was uh, karena ini adalah was-was yang uh, digunakan setan untuk ia yasulu menyerang orang-orang yang beriman untuk mengguncang akidah lurusnya yang ada dalam hatinya dan menjemuskannya ke dalam kecemasan psikologis dan kecemasan pikiran untuk mengkeruhkan jernihnya imannya bahkan jernihnya hidupnya jika dia adalah orang yang beriman. Dan perlu diketahui tidaklah keadaannya ini adalah keadaan yang pertama kali dialami oleh orang yang beriman, bukan pula keadaan terakhir. Bahkan beko dia akan was-was itu akan tetap ada selama dia hidup di dunia sebagai mukmin. Oleh karena itu, keadaan semacam ini yaitu was-was semacam ini dialami oleh para sahabat radhiallahu anhum. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ada beberapa orang datang, ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka bertanya, "Inna najidu fi anfusina." Wahai Rasulullah kami jumpai dalam diri kami ma yaitu was-was yang dia salah satu kami merasa ngeri untuk menceritakannya dan mengatakannya. Cerita saja tidak tega. Dan itu cuma menceritakan apa yang muncul di hati. Dan itu sama sekali bukan jadi keyakinannya. Mengutip menceritakannya saja tidak tega. Karena, karena demikian mengerikannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah sungguh kalian telah mendapatinya? Mereka mengatakan iya. Kemudian Nabi mengatakan, dakasori iman itu adalah iman yang senyatanya diatkan oleh Muslim. Kemudian dalam saya Bukhari dan saya Muslim, senyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setan itu mendatangi salah satu kalian, lantas ngejak ngobrol dan bertanya, siapakah menciptakan ini, siapakah menciptakan itu, sampai akhirnya setan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Faidah balaghum maka jika telah sampai semacam ini obrolan dengan setan, telah sampai kondisi semacam ini, yasta'id billah. Kiatnya kata Nabi, ta'awud. Mintalah perlindungan kepada Allah, kemudian kata Nabi, waliantahi, hentikan dialognya dan pikirannya itu. Dari Ibn Abbas radhiallahu anhu masnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan seseorang yang mengatakan ini sesungguhnya wahdi sunnah bisyai. Ya, jiwaku mengatakan sesuatu yang sungguh seandainya aku menjadi arang ya, itu lebih aku sukai daripada aku menceritakannya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan segala puji milik Allah yang telah mengembalikan keadaannya perkaranya kepada was-was ya, segala puji milik Allah di mana godaan setan itu tidaklah Eh, dialami oleh orang yang beriman kecuali sekedar dalam bentuk was-was saja. Syekhul Islam Temi rahimahullah taala dalam ya, Kitabul Iman yaitu Kitabul Iman Al-Kabir karena Syekhul Islam Temi punya dua Kitabul Iman satu disebut dengan Kitabul Iman Al-Kabir dan yang kedua disebut dengan Kitabul Iman Al-Ausat yang isinya adalah sarah hadis Jibril. Wal mukmin dan orang yang beriman itu mendapatkan cobaan berupa was-was setan dengan was-was kekafiran. Yang ini menjadi sebab sempitnya dada orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu kami mendapatkan dalam hatinya yang sungguh seandainya dia jatuh dari langit sampai bumi, lebih dia sukai daripada menceritakannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan itu adalah iman yang nyata senyatanya iman. Dan riwayat yang lain terdapat was-was ya yang demikian ngeri baginya untuk menceritakannya. Maka Nabi merespon segala puji milik Allah yang telah menolak tipu daya ya, setan hanya sehingga hanya bisa berbentuk was-was. Artinya terjadinya was-was ini padahal ma'a diiringi rasa benci yang luar biasa dengannya. Kemudian upaya penolakan dari hati itu adalah iman senyatanya. Maka keadaan orang beriman ketika itu seperti mujahid yang datang kepadanya musuh kemudian dia tolak musuh tersebut sampai dia bisa mengalahkan si musuh. Fahadha azimul jihad, maka ini adalah jihad yang besar. Maka orang yang sibuk dengan was-was tadi dan, dan berupaya untuk melawannya itu berada dalam jihad yang besar. Kemudian beliau Ibn Taimiyah mengatakan oleh karena itu dijumpai pada diri para penuntut ilmu dan ahli ibadah was-was dan subahat yang tidak dijumpai pada yang lain. Karena yang lain itu tidak menempuh syariat dan jalan Allah. Bahkan dia peduli dengan hawa nafsunya dalam kelalaian untuk mengingat Rabbnya. Wahada dan inilah yang dicap oleh oleh setan. Berbeda orang yang mutawajihina, orang yang perhatian kepada Rabbnya dengan ilmu atau dengan ibadah. Fa'innahu aduhum maka musuhnya akan berupaya menghalanginya dari Allah Ta'ala. Intaha al-maksudu. Oleh karena itu kami katakan kepada si penanya, Ita tabayanalaka jika jelas bagi anda anna hadil wasawis wasnya was ini datang dari setan maka lawanlah wakabidhu dan bersusahlah payah untuk melawannya wa'lam dan ketailah bahasanya waswas tersebut tidak membahayakan tidak membahayakan anda abadan sama sekali asalkan anda menegakkan kewajiban untuk berjihad dan cuek dengan was was tadi tidak memikirkannya dan tidak memasukkannya ke dalam hati wal intiha dan tidaklah Anda berhenti an insiap untuk meluncur di belakang was-was tadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memaafkan untuk umatku was-was was-was yang ada dalam dada mereka selama tidak dikerjakan atau diucapkan mutafakun alaihi. Dan Anda seandainya disampaikan pada Anda, apakah Anda meyakini isi was-was itu? Apakah Anda menilainya sebagai satu hal yang benar? Dan mungkinkah Anda melabeli Allah dengannya? Tentu Anda mengatakan, Maya kunulana tidaklah pantas bagi kami untuk mengucapkan hal ini. Masuci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang nyata. Dan saya Anda akan mengkari hal tersebut dengan hati dan lisan Anda. Dan Anda adalah menjadi orang yang paling jauh, nufuran anhu, tidak nyaman dengannya. Dan jika demikianlah keadaannya, maka itu semata-mata was-was. Semata-mata khotorot lintasan pikiran yang terjadi likol bika pada hatimu. Itu adalah semata-mata jaring-jaring kemusyrikan dari setan. Yang setan itu berjalan di badan manusia, di pembuluh darahnya. Liurdika untuk menjerumuskan anda dalam kehinaan. Waliyulab bisa alika dinaka dan untuk menimbulkan talbis kesamaran agama bagi Anda. Oleh karena itu, Anda jumpai hal-hal yang remeh, maka setan tidaklah memasukkannya ke dalam hati Anda keraguan tentangnya atau celaan tentangnya. Maka Anda mendengar misalnya adanya sebelah kota yang penting, dan besar, dan penuh dengan penduduk. Dan kota tersebut kota yang makmur, yang ramai. Di, boleh jadi di sisi timur atau barat bumi. Namun tidaklah terlintas di benda Anda sehari pun dari hari-hari yang ada keraguan tentang adanya kota itu atau mencela berita tentang kota tersebut atau mencela kota tersebut dengan mengatakan kota tersebut telah roboh, telah hancur, tidak layak huni. Tidak ada di sana penghuni dan dan seterusnya. Karena tidak ada tendensi bagi setan untuk menimbulkan keraguan keraguan manusia fiha tentang kota di atas. Lain halnya dengan Allah. Maka ya, boleh jadi setan datang menimbulkan was-was dan mengatakan jangan-jangan Allah itu tidak ada. E, jangan-jangan Allah itu tidak ada. Jangan-jangan Allah itu sudah mati. Ini, e, ini, e, seperti kata ahli filsafat ya, si A itu. Ya, Tuhan telah mati. Ya maka setan bisa datang ya, untuk semacam itu. Satu hal yang sangat fitrah padahal keyakinan tentang adanya Allah. Yang lebih remeh dari Allah. Adanya kota Paris, adanya kota New York dan seterusnya. Ya. Nah, Tidak pernah kemudian setan datang mengatakan ya, itu jangan-jangan itu sudah sudah hilang dari muka bumi. Sesuatu yang sangat fitri yaitu adanya Allah ya, itu mendapatkan taskik dari setan. Itu satu hal yang sangat fitri. Satu hal yang sangat fitrah sekali. Setan bisa datang kemudian mengatakan jangan-jangan Tuhan itu sudah tidak ada. Kalian dibohongi oleh para pemuka-pemuka agama. Ya. Ya. Ya. itu dibohongi oleh kitab suci karena kitab suci bukan kebenaran yang mutlak. Nah, itu eh, maka boleh jadi setan datang seperti itu. Satu hal yang tidak dilakukan oleh setan untuk hal-hal yang lebih rendah Ya, keyakinan kita tentangnya. Semisal kota A dan kota B. Kenapa hal tersebut? Kenapa demikian keadaannya? Karena setan tidak punya tendensi untuk meragu, membuat orang ragu-ragu tentang keberadaan kota Paris, kota New York, dan yang lain. Akan tapi setan lauhordun dia punya tujuan yang besar untuk merusak iman orang yang beriman. Oleh karena itu setan yas'a berusaha susah payah bikhailihi warajilihi eh, dengan pasukan berkudanya dan pasukan jalan kakinya untuk memadamkan cahaya ilmu dan hidayah dalam hati seorang yang beriman dan menjumuskan orang yang beriman dalam kegelapan, keraguan, kebingung dan kebingungan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita ada wa'an naji'a obat yang mujarab yang mengandung kesembuhan, yaitu Nabi sampaikan dua poin mintalah perlindungan kepada Allah, kemudian berhentilah mikir seperti itu. Jangan jangan dipikir terus, berhenti. Ya, berhenti ya, dialog dengan setan tadi hentikan. Dialog dalam hati dengan setan tadi hentikan. Maka jika seorang itu berhenti dari dialog dengan setan itu, kemudian dia terus menerus beribadah kepada Allah karena mencari dan mengharap pahala di sisi Allah akan hilang itu semua dengan bihaulillahi dengan kekuatan dari Allah. Fa'arid maka cueklah anjami takdirat ya, dengan semua pengandian-pengandian. Ya, semua pengandian-pengandian ala titaridu ala kalbika yang masuk pada hatimu fi hadal bab dalam bab ini. Wahaan anta butullah. Ya. Dan Anda dan sekarang Anda menyembah Allah, berdoa padanya dan mengagungkannya. Walau sami ta'ahdan ya. dan seandainya engkau mendengar ada seseorang yang mensifati Allah dengan apa yang ya, dengan was-was yang ada dalam hatimu, niscaya Anda akan membunuhnya jika Anda mampu melakukannya. Dan jika demikian, maka was-was tersebut bukanlah laisa hakikotan waqi'atan bukanlah hakiki yang terjadi bukanlah hakiki dan real dia cuma lintasan pikiran dan was-was yang tidak punya dasar dan ini sebagaimana was-was di bab yang lain was-was di bab iman itu sebagaimana was-was di bab yang lainnya itu tidak memiliki dasar contohnya was-was di bab tohara. kamalau infataha ala saksin Sebagaimana misalnya terbukalah pada seseorang yang suci pakaiannya, dia telah mencuci pakaiannya lihinihi saat itu. Kemudian datanglah waham. Kemudian datanglah praduga yusawiruhu yang menyerangnya. Ya, waham tadi mengatakan la'allahu tanah jasa. Jangan-jangan pakaian itu sekarang sudah najis. Jangan-jangan tidak boleh sholat pakai pakaian itu. Maka bagaimanakah sikap yang benar menghadapi was-was semacam ini? Gimanakah terapinya, obatnya? Jawabannya adalah cuek bebek. Ya. Ya. Jawabannya adalah cuek bebek. Fa'innahu tafatu tafatu ilahada. Jangan toleh hal itu. Jangan toleh hal itu. Masa bodoh dengan hal itu? Itu cuma waham. Karena cuma jangan-jangan. Gak ada bukti nyata. Kalau bukti nyata, oh itu najisnya. Ini bau pesing. Ah itu. Nah, itu ya Eh, harus disikapi, ditindaklanjuti. Wong nyata-nyata bau pesing. Semua bilang bau pesing. Non kalau yang bilang bau pesing cuma dia dan yang lainnya tidak bilang. Nah, ini kan ini was-was. Dia cium pesing. Namun temannya bilang, ngawur pesing gimana Gak pesing. Ibunya bilang gak pesing. Adiknya bilang gak pesing. Orang tuanya, bapaknya bilang gak pesing. Maka eh, setan naruh pesing di hidungnya. <laughs> Iya. Di antara bentuk was-was toharah, itu setan naruh najis di hidung seseorang. Bahasa bebasnya demikian. Sehingga dia merasa itu bau najis. Itu bau najis. Semua orang sepakat itu tidak bau najis. Namun dia enggak ini, saya cium sendiri ini najis. Padahal semua orang ijma itu tidak najis. Kenapa? Karena di antara bentuk godaan setan, setan naruh najis di hidung seseorang. Sehingga dia sendiri kan tuh yakin sekali gimana saya tidak percaya ini najis. Saya itu cium sendiri itu najis. Padahal semua ini disodorkan kain itu kepada semua orang. Semuanya bilang tidak ada bau najis. itu bentuk was-was. Was-was di bab najis, bab tohara. Seakan-akan kemudian najis itu ditempelkan di hidung seseorang. Sehingga dia cium itu bau najis. Padahal semua orang e, sepakat itu tidak najis. Ya, maka jika terjadi semacam ini, fa'inau la yultafatu ila hada. Maka jangan dipedulikan. Jangan, ditong, jangan ditoleh. Jangan ditengok. Jangan cuek bebek. Tidak, itu bersih. Ya, sehingga nasihat saya untuk orang yang terkena waswas tadi, tata lakhas bisa disimpulkan, fimayati dalam poin-poin berikut ini. Yaitu isti'adah, minta perlindungan kepada Allah, wal intihak bil kuliyah dan berhenti secara total dari pengandian-pengandian ini sebagaimana yang diperintahkan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berzikir mengingat Allah. Kemudian dhabtu nafsi mengendalikan diri untuk tidak terus menerus larut mengikuti was-was. Kemudian al-inhimak. Kemudian ya, ya, asik al-jiddi yang serius. Fil ibadah untuk beribadah kepada Allah dan beramal dalam rangka melaksanakan e, imtisalan karena mentaati perintah Allah, mencari Allah. Maka jika seorang itu perhatian dengan ibadah, iltifatan kulian perhatian yang total pijitin dengan serius wawakiyatin dan real maka Anda akan lupa untuk bersibuk dengan was-was tadi insyaallah taala. Ini was-was itu timbul karena waktu nganggur. Nih. Supaya kemudian was-was itu hilang, sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Berpindah dari satu kesibukan-kesibukan yang lain. Sampai tidak punya waktu untuk mikirkan was-was. Kemudian kasratul lucu, banyak-banyak mengadu kepada Allah dan berdoa meminta afiah, meminta keselamatan, keterbebasan dari perkara tersebut. Sehingga aku mohon kepada Allah Ta'ala, kalau Allah memberikan kepada anda afiah dan keselamatan dari segala kejelekan dan satu hal yang tidak diharapkan. Kemudian apakah orang kafir wajib memeluk Islam dan wajib masuk Islam dan wajib beragama dengan agama Islam? Jawabannya wajib wajib bagi seorang kafir untuk memeluk agama Islam, baik dia Nasrani ataupun Yahudi. Ya, wajib masuk Islam. Karena Allah Ta'ala berkata, berfirman dalam kitabnya Al-Aziz. Katakanlah semua manusia, termasuk manusia Yahudi, Nasrani, dan yang lain. Katakanlah wahai, dan umumkanlah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian manusia, apapun agama kalian, saya adalah utusan Allah untuk kalian semua. Yang dia adalah zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Tiada sesembahan yang berat disembah melainkan dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimalah kalian kepada Allah dan Rasulnya itu kepadaku. An-Nabi al umi yaitu seorang Nabi yang umi. Yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang dia adalah seorang Nabi yang beriman kepada Allah dan firmannya. Ikutilah dia sang Nabi, ya ikutilah aku. La'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Eh, maka fa'aminu billahi wa rasulih. Berimalah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditunjukkan kepada siapa? Ya ayuhan semua, wahai semua kalian manusia. Baik kalian ateis, baik kalian kejawen, baik kalian Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi ataupun yang lain. Sehingga eh, wajib atas semua manusia untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa akan tetapi agama Islam ini e, tentang agama Islam ini diantara kasih sayang Allah dan hikmah Allah Allah bolehkan bagi non-muslim untuk tetap bertahan dalam agamanya dengan syarat tunduk terhadap aturan-aturan Islam di ranah sosial. Faqala ta'ala yaitu nanti yang dimaksudkan adalah dengan membayar jizyah. Fakallah ta'ala eh, Allah ta'ala berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu dari kalangan ahli kitab. Sampai mereka menyerahkan jizyah. An yadin dari tangan mereka secara langsung. Dalam keadaan mereka itu hina. Dalam saya muslim dari dari Buraidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat seorang amir, seorang pemimpin untuk jaisin pasukan atau pasukan besar ausariyatin atau satu kelompok tentara, maka Nabi perintahkan dia untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa wabima ma'ahu minal muslimina khaira dan berpesan agar bersikap yang baik terhadap kaum muslimin yang bersamanya yaitu anak buahnya. Kemudian Nabi mengatakan ajalah mereka pada tiga hal eh, khilalin atau khisalin maka mana saja dari tiga hal ini yang mereka respon maka terimalah dari mereka tahan dirimu yaitu jangan berperang jangan perangi mereka dan di antara tiga perkara tersebut adalah membayar jizyah oleh karena itu pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama bahasanya jizyah itu tetap diterima eh, meskipun dari non Yahudi dan Nasrani. Falhasil maka kesimpulannya ya maka non Muslim wajib eh, ya di antara dua pilihan yang pertama masuk ke dalam Islam atau tunduk terhadap aturan-aturan Islam. Wallahu eh, wallahul muafiq Allah lah taufik. Ya, maka kaum muslimin tidak mengenal kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama. Ya, itu kaum muslimin tidak mengenal keyakinan ini. Karena keyakinan eh, keyakinan seorang muslim tidak ada kebebasan memilih agama karena semua manusia wajib memilih Islam. Semua manusia wajib memilih Islam. Tidak ada kebebasan. Dalam artian suka terserah Anda memilih apa. Tidak. Tidak ada kebebasan dalam memilih agama. Semua manusia wajib memilih Islam. Karena inilah jalan kebenaran. Inilah satu-satunya jalan kebenaran. Jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu siapa yang tidak memilih Islam, berarti dia tidak melakukan kewajiban. Kalau tidak melakukan kewajiban, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Oleh karena itu di akhirat masukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai manusia untuk memilih Islam. Sehingga dihukum masuk neraka, bahkan selama-lamanya. Demikian akidah kita, demikian akidah Islam, demikian akidah kaum muslimin. Ya, maka tentang masalah memilih agama, ya, maka ini satu bab. Namun ada bab yang lain. Apakah kita diharuskan untuk ngalungkan celurit ke leher-leher orang kafir untuk agar dia masuk Islam? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, ya, kita tidak diperintahkan untuk maksa mereka untuk masuk Islam. Ya. Namun, apakah mereka punya kewajiban masuk Islam? Jawabannya iya. Dosakah mereka karena tidak masuk Islam? Iya. Apakah mereka akan dapat hukuman gara-gara tidak masuk Islam? Iya. Apakah perlu dipaksa untuk masuk Islam? Tidak. Ya, maka bedakan dua perkara ini. Tidak ada kebebasan dalam memilih agama dalam Islam, dalam keyakinan Islam dan kaum muslimin. Semuanya wajib masuk Islam. Kan inilah satu-satunya jalan kebenaran, tidak ada yang lainnya. Namun dengan hikmah dan kasih sayang Allah, ya, maka Allah tidak haruskan kaum muslimin untuk memaksa mereka masuk Islam. Maka ayat ini fa'aminu ya ayuhan nas kemudian fa'amin billahi wa rasulih tidak bertentangan dengan la ikraha fiddin. Kan itu tentang masalah kewajiban dan ini masalah pemaksaan. Nah, kemudian hukum orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib yaitu masa depan. Ya, hukum tentang orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib adalah kafir. Dia adalah orang yang kafir. Karena dia mendustakan Allah. Jadi kufurnya kufur takzib. Allah Ta'ala berfirman, umumkanlah wahai sang Nabi. Layak lamu manfis samawati wal ardil ghaiba. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Ilallah. Hanyalah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Ilah ya. Ila di sini ila mungkote. Istisna mungkote. Ya. Ya, bukan istisna mutasil. Istisna mengkota. Istisna mengkota itu artinya setelah ilah itu tidak sejenis dengan sebelum ilah. Karena Allah itu tidak di langit dan tidak di bumi. Allah itu di luar langit dan bumi. Di luar, bahkan di luar jagat raya. Maka tidak sejenis. Dan jika ilah itu istisnanya istisna mengkotek, maka di situ adalah ilah bimakna lakinna. Oleh karena itu, akan tetapi Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Sehingga ya, kalau dalam terjemah dalam bahasa Indonesia maka itu titik di gaib itu. Umumkanlah wahai sang Nabi, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Titik. Yang mengetahui masa depan. Illallah, namun hanyalah Allah yang mengetahui hal yang gaib yash'uruna ayyana yub'atsun dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Ya, demikian di surat An-Naml 65. Dan jika Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan lil mala'i kepada banyak orang. Bahasanya tidak ada yang mengetahui, tidak ada makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan kecuali Allah. Maka siapa yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, maka dia telah e, ya, kadzdzaba telah mendustakan Allah azza wajalla dalam ayat dalam berita ini yaitu ayat di atas. Dan kami katakan pada mereka-mereka bagaimanakah mungkin Anda mengetahui hal yang gaib sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Apakah Anda lebih mulia dibandingkan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka mengatakan kami lebih mulia dari Rasul sehingga kami tahu hal yang gaib, sedangkan Rasul tidak, Kafirlah mereka dengan ucapan ini dan selesai sudah. Ya. Dan jika mereka mengatakan Nabi lebih mulia, maka kita katakan kenapa hal yang gaib itu tertutup dari sang Nabi, lalu anda bisa mengetahuinya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang dirinya, dia Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Dan Allah tidak nampakkan gaibnya tersebut, gaib yang Allah ketahui kepada siapapun. Illa kecuali Rasul yang Allah ridai. Karena sunnah Allah itu yasluku baina yadaihi wa min khalfihi menempuh di antara di depannya dan di belakangnya rosoda mengintai pengintaian dan pengawasan. Kemudian wahadi dan berikut ini adalah ayat yang kedua yang menunjukkan kafirnya orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan. Dan Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam demikian pengumuman pada banyak orang. Dengan mengat, dengan Allah firmankan, "Kul katakanlah dan umumkanlah wahai sang nabi, la aku lakum aku tidak pernah katakan kepada kalian aku memiliki perbendaraan Allah. Aku tidak punya otoritas untuk mengatur rezeki dan anugerah Allah." Dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahasanya aku malaikat tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, kemudian tentang hal yang gaib maka ada pembahasan tentang masalah apa yang ada di rahim. Kaifan wafik bagaimanakah kita mengkompromikan antara pengetahuan para dokter Al-An saat ini tentang dzukuratul janin wa unusatihi. Ya. Tentang Ya, eh, jenis kelamin janin laki-laki ataukah perempuan ditambah dengan firman Allah Ta'ala wa ya'lamu ma fil arham hanyalah Allah yang tahu apa yang di ditambah apa yang terdapat dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari dari Mujahid rahimallahu taala bahasanya ada seorang bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan dilahirkan oleh istrinya maka Allah turunkan ayat ini dan tafsiran dari kota dan rahimallah. Dan apa yang mukhasis mentaksis keumuman firman Allah Ta'ala ma fil arham. Di situ ada ma mausuliyah yang yufidul umum menunjukkan umum. Jawabannya, sebelum kita membicarakan masalah ini aku ingin menjelaskan. Bahasa yang tidak mungkin terdapat pertentangan. Antara bahirul Quranul Karim ma'al waqi' abadan. Ya, antara sorih Al-Quranul Karim ma'al waqi abadan dengan realita abadan sama sekali. Ya. Mungkin terjadi pertentangan, ya, manakala realita tersebut ternyata bukan realita, cuma sekedar teori dan prasangka. Dan mungkin terjadi pertentangan manakala ya, teks Qur'annya itu bukan sorih, namun zahir namun zahir maka di sini berkenaan dengan pelajaran usul fikih ada istilah zahir dan sharih. Sharih itu nama lain dari nas. Ya, nama lain dari nas. Kalau itu nas, itu sharih, tidak mungkin bertentangan dengan realitas sama sekali. Tapi kalau itu sekedar statusnya zahir, ya, yang zahir itu ya, adalah sesuatu yang menerima yakbalu takwil. Ya, maka ketika dia bertentangan dengan realita yang itu betul-betul realita, ya maka karena dia menerima takwil ya selesai dengan ditakwil. Sedangkan nas atau sari layak balu takwil. Tidak mungkin diotak adik. Ya, tidak mungkin diotak adik. Karena dia tidak punya kemungkinan makna kecuali satu saja. Kemungkinan makna yang tunggal. Ya. Maka ya, eh, dia sama sekali tidak mungkin bertentangan dengan realita yang betul-betul realita. Ya. Maka ada istilah yang namanya zahir. Zahir itu satu kalimat yang punya beberapa makna. Namun ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh. Nah ketika itu bertentangan dengan realita, bawa saja kepada makna yang jauh. Selesai. Namanya takwil. Lain hanya dengan sari. Sari itu adalah satu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu kemungkinan makna saja. Udah nggak bisa coba ada lagi. Karena mau dimaknai dibelokkan eh, ke A nanti tabrakan dengan ini. Di situ ada kata-kata ini. Mau dibelokkan B nanti tabrakan dengan kata-kata ini. Mau maju nabrak ini, mau mundur nabrak itu. Nah, maka tidak ada pilihan kecuali itu saja maknanya. Nah, wa anna idza namun jika muncul fil dalam realita sesuatu yang nampaknya bertentangan, maka boleh jadi realita tersebut semata-mata klaim dan bukan hakiki. Disangka realita padahal bukan. Disangka realita ilmiah padahal baru sekedar ya, hipotesis baru sekedar teori. Wa imma dan boleh jadi ayat Al-Qur'annya sebenarnya tidak sharih dalam berlawanan dengannya. Karena sharihnya ayat Al-Quran dan wakil realita yang hakiki dua-duanya itu nilai kebenarannya pasti. La yumkin ta'arudul qit'aini abada dan tidak mungkin terjadi pertentangan dua hal yang pasti. Tidak mungkin Quran mengajarkan tidak ada matahari. Tidak mungkin. Karena adanya matahari realita yang dia kotai. Adanya matahari itu realita yang kotai. Tidak mungkin Al-Quran, hadis ngajari, tidak ada matahari. Hmm. Satu hal yang tidak mungkin. Karena dua hal yang, karena syarih Al-Quran kotai realita yang betul-betul realita kotai dan dua yang kotai tidak mungkin tabrakan. Ya. Maka jika kemudian uh, jika kemudian ada nampak sepacam itu maka boleh jadi yang dianggap realita bukan realita. Karena ternyata yang bilang tidak ada matahari orang yang buta yang tidak pernah lihat matahari. Ya. Padahal sesuatu yang belum pernah dilihat bukan berarti tidak ada. Atau boleh jadi dia salah paham dengan ayat yang dia nilai bertentangan dengan hal itu. Nah, maka jika telah jelas dari hal tersebut, fakot kil, maka ada beberapa jawaban. Maka disampaikan bahasa yang mereka para dokter saat ini selalu sampai dengan perantaran alat ada adakikoh yang teliti lil kasfi untuk menyingkap apa yang ada dalam rahim dengan mengetahui kalau ini janinnya perempuan ataukah laki-laki. Fa'inkana makilah batilan falakalama. Jika apa yang disampaikan ini satu hal yang benar, ya sudah tidak perlu komen. Jika itu benar, maka itu pun tidak bertentangan dengan ayat. itu di mana bahasanya ayat menunjukkan perkara yang gaib yaitu berkenaan dengan ilmu Allah taala berkenaan dengan lima hal ini. Dan perkara yang gaib untuk kondisi janin adalah kadar jangka waktu dia berada dalam perut ibunya. Dokter tidak bisa memastikan. Dia cuma bisa bikin HPL, hari perkiraan lahir. Kapankah lahir? Tidak bisa. Dijamin 100% bakalan meleset, ini akan lahir tanggal sekian, jam sekian. Eh, ilmunya dokter tidak sampai segitu. Eh, karena itu hal yang gaib. Itu gaib. Itu 100% itu masa depan dan itu eh, masa depan yang hanya Allah yang tahu. Kemudian nanti setelah lahir apakah hidup ataukah mati? Itu dokter nggak bisa. Ini nanti lahir tiga jam mati nggak bisa. Apakah kemudian nanti lahir sampai gede? Nah, juga nggak bisa. Apakah lahir cuma lima menit kemudian mati? Ya, juga nggak bisa menentukan hal itu. Kemudian nanti amalnya nanti jadi orang masjid ataukah ya, anak pang itu nggak nggak diketahui. <coughs> Berizki dan rezekinya nanti jadi konglomerat ataukah jadi kuli atau kuli yang duitnya banyak atau kulit yang duitnya sedikit. Nah, ya, maka itu gaib semua. Apakah dia celaka calon penghuni neraka ataukah dia bahagia calon penghuni surga? Demikian juga di antara hal yang gaib adalah status janin itu laki-laki ataukah perempuan sebelum dia utuh tercipta. Masih zigot. Ini nanti laki-laki atau perempuan. Dokter nggak bisa. Ketika itu baru ya, baru kemudian di proses-proses awalnya belum terbentuk. Baru bisa nebak setelah memang ada bentuknya. Ya, sebelum yukhalak, sebelum jadi ciptaan, ketika masih dalam gumpalan darah, kemudian masih kemudian uh, di awal-awal proses, dokter juga tidak bisa. Amma bata an maka ada pun setelah dia itu memiliki bentuk, maka pengetahuan tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuan bukan ilmu gaib. Karena itu sudah ada bentuknya jelas. Itu sudah tidak gaib lagi. Itu sebagaimana orang sudah lahir, itu laki-laki perempuan diketahui. Karena dia bukan satu hal yang gaib lagi. Karena pitahlik setelah takhlik setelah terbentuk ya, terbentuk utuh kepalanya, kakinya, kemaluannya sara min ilmi syahadah. Maka itu bukan pengetahuan yang gaib namun pengetahuan yang nampak. Cuma bedanya dia tertutup dalam tiga lapis kegelapan. Yang seandainya lapis kegelapan tersebut disingkirkan, latabayana amruhu, bisa jelaslah keadaannya. Dan bukanlah satu hal yang mustahil dalam apa yang Allah ciptakan terdapat sinar yang sinar tersebut kuat bisa menembus kegelapan ini sehingga jelaslah kondisi janin apakah dia zakaron laki-laki ataukah perempuan dan tidak ada dalam ayat ini penegasan tentang ya, bidikril ilmi pengetahuan menyebutkan pengetahuan tentang jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan dan hadis pun tidak mengatakan demikian ada penukilan si penanya eh, dari Ibnu Jarir, dari Mujahid. Ada seorang bertanya pada Nabi tentang apa yang akan dilahirkan oleh istrinya lalu turunlah ayat. Maka mangkul atau riwayat ini mengkotek alias mursal. Ya, yang dimaksud mengkotek putus sanatnya tepatnya mursal. Karena Mujahid tabi'in menceritakan apa yang terjadi di masa Nabi. Maka ini daif, tidak benar. Kalau ini daif selesai sudah, maka tidak ada penegasan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang e, bahwasanya yang termasuk apa yang e, bahasanya yang dimaksud dengan mafil, mafil arham termasuk di dalamnya adalah pengetahuan tentang jenis kelamin. Sedangkan tafsiran kota ada, maka mungkin kita maknai ala anak tisasilahi bi ilmihi dan bahasa yang pengkhususan E, pengkhususan Allah tentang pengetahuan jenis kelamin itu manakala lam yukhallak. Janin tersebut belum berbentuk. Belum berbentuk utuh dengan bentuk manusia. Adapun setelah yukhallak, setelah berbentuk utuh bentuk manusia, faqad ya'lamuhu ghairuhu. Maka jenis kelamin laki-laki atau perempuan boleh jadi diketahui oleh selain Allah. Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika menafsirkan ayat di surat Luqman mengatakan demikian juga tidaklah mengetahui apa yang ada di rahim dari apa yang Allah inginkan untuk Allah ciptakan selain Allah. Akan tetapi jika Allah telah perintahkan supaya dia statusnya laki-laki ataukah perempuan ya, celaka ataukah orang yang bahagia maka malaikat yang mengurusi janin pun mengetahui. Maka malaikat yang ditugasi untuk ngurusi janin mengetahui. Maka dia sudah tidak lagi gaib. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Karena malaikat pun juga sudah tahu. Wa man min khalqi. Demikian juga siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Indah sekian kutipan dari tafsir Kathir. Ada pun pertanyaan uh, pertanyaan tentang al Mukhasis dalil yang memberikan pengecualian untuk keumuman mafil arham. Dari mana tadi mengatakan kau eh, qabla takhliq sama ba'da takhliq? Dibedakan antara qabla takhliq sebelum proses penciptaan bentuk utuh eh, manusia pada janin itu terbentuk dan setelahnya itu dari mana? Eh, maka itu termasuk kekhususan ilmu Allah manakala kebelah takhlik. Eh, setelah sebelum takhlik, itu tidak lagi pengetahuan eh, janin ini laki-laki ataukah perempuan bukanlah kekhususan ilmu Allah. Ini kan di sini ada taksis. Nah, taksis ini apa dalilnya? Fa'nakul maka kami katakan. Ingkanat jika ayat ini betul mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ba'da takhliq setelah selesainya proses pembentukan fisik janin, maka mukhasisnya adalah ya, indrawi dan realita. Dan para ulama usul fikih menyebutkan di antara ya, mukhasis untuk keumuman ayat dan hadis itu boleh jadi nas, Quran Sunnah, Ijma, Qiyas, Indrawi, dan akal sehat. Dan perkataan para ulama usul fikih dalam masalah ini satu hal yang telah dikenal. Baidakanatil ayat namun jika ayat itu tidaklah mencakup ma badak takhlik Setelah proses pembentukan fisik janin, e, proses fisik janin tidak mencakup hal ini. Namun yang dimaksud pihak dengan ayat adalah sebelum taklik maka ya tidak perlu taksis-taksisan berarti. Tidak perlu ada proses taksis. Ya, Falaisa maka tidak ada pada ayat ini berlawanan dengan makil ya, tentang apa yang dikatakan bahasanya orang sekarang sudah mengetahui jenis kelamin janin laki-laki ataukah perempuan. Jadi, perlu ada taksis itu kalau kita katakan ayat ini mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada takhliq namun jika tidak mencakup hal ini maka tidak ada e, tidak ada pertentangan, berarti tidak perlu ada kompromi dengan bentuk taksis. Ya. Yeah. Walhamdulillahi dan segala puji milik Allah sebenarnya tidaklah dijumpai dan tidak akan dijumpai realita yang menyelisih syarih Al-Quran. Maka celaan para musuh-musuh kaum muslim terhadap Al-Quran yaitu min hudus terjadinya perkara-perkara yang zahirnya bertentangan dengan Al-Quran Inna madalika itu terjadi likusuri fahmihim. Karena cepatnya pemahaman mereka, karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap kitabullah. Atau ketidakmaksimalan mereka dalam dalam memahami karena jeleknya niat mereka. Akan tapi menurut ahlu din wal ilmi, orang yang berilmu dan yang beriman, yeah. minal basi wal wusul ilal haqiqah, bisa melakukan pengkajian dan berujung pada dan sampai kepada realita yang ini bisa menghancurkan subhat mereka-mereka para musuh-musuh Islam. Warna dan manusia dalam masalah ini ada dua titik ekstrim, wawasoton dan ada sikap pertengahan. Fatafun maka titik ekstrim yang pertama, tamasaka bidhahiril Quranul Karim berpegang teguh dengan zahir. Nih, perhatikan zahir Al-Quran yang itu tidak sharih. Wa angkar kemudian mengingkari semua yang menyelisih zahir. Padahal itu perkara yang real dan yakin. Maka dengan tindakan ini, orang tersebut jalabah mendatangkan celaan pada dirinya. Karena kedangkalan pemahamannya atau ketidakmaksimalan kemaksimalannya dalam memahami dan dia menjadi sebab orang lain mencela Al-Quran. Hai sukana fi nadarihi, di mana dalam pandangan si penjela, ya, kalau Al-Quran itu menyelisih realita yang yakin. Kemudian kelompok ekstrem yang kedua, berpaling dari apa yang di, eh, penunjuan Al-Quranul Karim. Dan dia mengambil perkara-perkara yang bersifat materi, mahdoh murni materi. Karena dia berpaham materialistik berpaham materialistis. fakah Nabi Dalika minal mulhidin. Maka adalah dia dengan hal tersebut termasuk orang yang ateis. Adapun uh, sikap pertengahan, mereka mengambil uh, arahan Al-Quranul Karim dan membenarkan realita. Dan mereka mengetahui dan yakin bahasanya masing-masing dari keduanya adalah kebenaran. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara ingat sorih Al-Quran. Bukan zahir Al-Quran, namun sorih Al-Quran. Dengan satu perkara yang maklum bil ayan, dilihat oleh mata kepala. Maka mereka mengkompromikan antara beramal dengan mangkul, dengan riwayat, dan dengan akal sehat. Wasalimah dan selamat melah bidhalika dengan hal tersebut agama mereka dan akalnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman perkara yang diperselisihkan manakah yang benar dan Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki pada jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan saudara-saudara kita orang-orang yang beriman didalika untuk itu dan semoga Allah jadikan kita orang-orang hudatan muhtadin, muhtadin orang mendapatkan hidayah, hudatan orang yang bisa berbagi dan menebar hidayah, waqadatan muslihin dan para pemimpin muslihin yang bisa menebarkan perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufikku kecuali dengan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Wa ilahi unib. Dan hanya kepada Allah aku kembali. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وردعنا أن rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليك